Kalau al-udhiyah ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa jalla. Al-udhiyah adalah hewan yang disembelih pada ayyamin nahr. Ayyamin nahr itu terkhusus dimulai 10 Dzulhijjah kemudian masuk di dalamnya juga 11, 12, 13 Zulhijjah atau dikenal pula dengan apa? Ayam At-Tashriq. Nah, yang dilakukan penyembelian itu taqarruban ilallah, bukan tamattu'an. Taqarruban ilallah disembelih dalam rangka taqarrub, bukan dalam rangka menikmati dagingnya murni ingin menyembelih agar bisa makan daging onta atau daging sapi atau daging eh, kambing tapi disembelih tujuan utamanya adalah taqarruban itu al-udhiyah ma yudbahu fi ayyamin nahr taqarruban ila Allah azza wa jalla Kenapa diberi nama Al-Udhiyah dengan nama Udhiyah? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah wa summiyat bidzalik Udhiyah itu diberi nama dengan Udhiyah. Begitu juga abha, Ya, mirip kata-katanya. Kemudian kalimat duha ini asal muasal katanya mirip. Kenapa? Kata Syekh li'annaha tuzbahu duhan ba'da salatil Id. Karena hewan-hewan kurban tadi disembelih di waktu duha. Selesai menunaikan salat Id. Maka diberi nama udhiyah. Karena waktu penyembelihannya ini mayoritasnya. Bukan berarti tidak boleh disembelih di waktu sore misalkan Nanti akan ada pembahasan insya Allah semoga kita ingat e, kapan waktu terakhir penyembelihan itu. Nah, dari sini kita paham kenapa udhiyah diberi nama dengan istilah al-udhiyah. Kaitannya dengan waktu al-duha. Nah, ini mayoritasnya Walaupun bisa saja orang menyembelih pada duhur, bukan waktu duha. Tapi diistilahkan dengan mayoritas waktu yang sering disembelih padanya hewan kurban. Barakallahu